بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله إن شاء الله kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Kitab yang akan kita pelajari ini merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup berbagai pembahasan. Karena Imam An Nawawi rahimahullah beliau sengaja menulis kitab ini agar dapat dijadikan bekal untuk orang yang akan melakukan perjalanan akhirat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan pada permulaan ataupun mukaddimah bukunya. Beliau katakan bahwa hakikat dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Maka sudah sepantasnya orang yang sadar, orang berakal, orang yang tahu tujuan akhirnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dia berusaha untuk merealisasikan semua yang bisa mendukung ibadahnya dan dia mencukupkan diri dengan sebatas kebutuhan terhadap urusan dunia. Zuhud merupakan pilihan yang perlu dijadikan pertimbangan inti pada perjalanan setiap muslim. Beliau mengingatkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menyatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." maka semua yang kita pelajari tujuannya adalah untuk merealisasikan dan mendukung proses tujuan kita diciptakan. Kemudian beliau menyitir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin, falahu ajru fa'ili." Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Dia akan juga kecipratan balasan kebaikan pada orang yang melakukannya." Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh engkau dapat menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah lebih baik daripada engkau akan mendapatkan unta merah. Maka dengan motivasi tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab atau menyusun buku Riyadhus Salihin. Dan kumpulan hadis-hadis ini memiliki berbagai bab atau pembahasan. Di antaranya adalah masalah tauhid. Beliau akan memulai dengan masalah niat. Ketika seseorang akan beramal, bagaimana mengatur tujuan dan niatnya agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan adab. Beliau sebutkan kitabul libas, kitabul at'imah, cara seorang makan, berpakaian dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan urusan yang bisa menjadi bekal seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang akan beliau sebutkan, beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Sekalipun ada beberapa hadis yang ternyata memang menjadi pelengkap sehingga kedudukannya di bawah hadis yang sahih maupun hasan. Akan tetapi e, para ulama terbiasa menyebutkan beberapa hadis yang bisa disebutkan hadis yang dhaif apabila hadis itu berkaitan dengan masalah akhlak maupun hal-hal yang sifatnya zuhud, raqaiq dan sebagainya pun demikian biasanya para ulama akan menyebutkan hadis yang sahih terlebih dahulu kemudian hadis yang dhaif hanya sebagai pelengkap dan menambah muatan ilmiah pada hadis-hadis yang beliau sebutkan. Kemudian di antara kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah dan ini menjadi keistimewaan kitab yang akan kita pelajari adalah beliau akan menyebutkan firman Allah terlebih dahulu pada setiap bab yang akan beliau bahas beliau akan awali dengan membahas Al-Quran, baru setelah itu beliau ikuti dengan beberapa hadis. Termasuk bab pertama yang beliau jadikan sebagai pembuka kitab beliau. Beliau sebutkan ada setidaknya tiga ayat Al-Quran, kemudian beliau sebutkan dua belas hadis yang jadi pembahasan pada bab itu. Ini menjadi salah satu ciri khas maupun keistimewaan sang imam dan juga karyanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada kita petunjuk, bimbingan dan kemudahan untuk mempelajari hadis-hadis tersebut sehingga kita semakin dekat dengan sunnah dan ajaran nabinya wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin